Sebuah ketaatan yang luar biasa yang dengan ketaatan ini Allah angkat Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam sebuah sebuah ketaatan yang luar biasa dan begitulah ketaatan. Ketika ketaatan kita jalankan dengan sebenarnya, ketika sebuah perintah Allah dan Rasulnya kita hadapi dengan sami'na wa ata'na, maka Allah berikan kebesaran, Allah berikan makhrajan, Allah berikan jalan keluar. Begitu pasrahnya Nabi Ismail menyerahkan dirinya untuk siap disembelih berdasarkan mimpi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan mimpi seluruh nabi dan rasul adalah wahyu maka tidak ada ihtilam, tidak ada mimpi buruk bagi seorang nabi. Seluruh nabi apabila mereka bermimpi adalah wahyu dan kali ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bermimpi menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi salam yang artinya bahwa ini perintah dari Allah Rabbul Alamin bahwa beliau harus menyembelih anaknya. Bagaimana tanggapan Nabi Ismail? Setajiduni Allah minas sabirin. Akan engkau dapati aku ya ayah termasuk orang-orang sabar. Pasrah beliau. Begitu juga ibunya. Maka Allah berikan jalan yang keluar. Ini sebuah ujian. Yang dengan ujian ini Ismail alaihi salam lulus. Begitu juga Nabi Ibrahim. Maka diganti dengan kibas. Bandingkan dengan Yahudi. Bandingkan dengan Bani Israel. Diuji oleh Allah. Disuruh masuk ke Palestin. Memerangi bangsa Jabarin. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Idhab anta wa rabbuk. Inna hahuna Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu. Kami mau duduk-duduk di sini saja. Mereka bangsa Jabarin, bangsa kuat. Kita lemah mau menang dari mana? Lihat Bani Israel, lihat Al-Yahud. Lebih meng mengajukan otaknya, akalnya daripada dalil. Padahal Musa alaihi salatu wassalam telah menjamin kemenangan bagi Bani Israel apabila mereka mau berani masuk Palestina memerangi bangsa Jabarin. Lihat, jangan sampai kita, kelakuan kita mengikuti Bani Israel lebih mementingkan, lebih mengutamakan, lebih percaya kepada akal daripada dalil, daripada rayu, daripada kalau bahwa wa Rasul. Apa yang terjadi? Bandingkan dengan derajat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Bandingkan dengan Yahudi, Bani Israel yang disuruh masuk Palestina memerangi bangsa Jabbarin. Mereka tidak mau. Yatihuna fil ardi arba'ina sana 40 tahun mereka terombang ambing, 40 tahun mereka tersesat, 40 tahun mereka tidak punya rumah, tidak punya perkampungan, di padang tih, di padang pasir selama 40 tahun. Akibat apa? Akibat mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak sami'na wa ta'na terhadap kalau Allah wa kala Rasul. Dan nasib seperti ini tidak mustahil akan menimpa kita kaum muslimin apabila kita juga mengikuti kelakuan Bani Israel yaitu tidak sami'na wa ata'na terhadap qala Allah wa qala Rasul. Lihat sabda Nabi alaihi salatu Al-Imam Abu Daud meriwayatkan dengan sanatnya sampai kepada Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabayatum bil 'inati jika kalian sudah mulai berjual beli dengan cara inah Lihat, di sini jual beli. Siapa yang mengharamkan jual beli? Kaum muslimin sepakat berdasarkan ucapan para imam dan mengikuti kalau Allah wa qala Rasul wa ahallallahu al-bai' bahwa jual beli itu halal. Tapi inah jual belinya inah jual beli dengan cara yang haram. Nabi tidak mengatakan jika kalian sudah saling mencuri, enggak. Jika kalian sudah saling membunuh, gak. Jika kalian sudah saling mengambil harta sesama dengan cara dolim, gak. Tapi Nabi mengatakan, jika kalian sudah mulai jual beli, tapi dengan cara inah, berarti apa? Cara haram. Di mana orang uh, menghutangkan uang membelikan menjual sesuatu dengan cara menghutang, kemudian barang itu dikembalikan dengan harga yang lebih murah dan seterusnya. Intinya sebagaimana yang kita saksikan hari ini, sebagian kaum muslimin kalau ngutang uh, eh, 1,5, kalau cash hanya 1 juta, ini termasuk dalam inah menurut Syalbani rahimahullah. Lihat, jual beli. Berarti apa ini? Subhat. Subhat. Sesuatu yang dikatakan jual beli tetapi haram. Yang kedua, wa akhadtum adnabal baqar dan kalian sudah memegang ekor-ekor sapi. Waraditum bizar'i dan kalian bangga dengan pertanian. Apa ini? Syahwat. Syahwat. Yang tadi subhat. Orang bilang ini jual beli. Orang bilang ini bagi hasil. Ini bagi hasil. Orang-orang bilang orang-orang melakukan bunga riba kami bagi hasil. Modal yang kami setorkan 100 juta. Nanti tiap bulan Anda setor ke kami 5 eh, juta. Ini bagi hasil ya. Ini bagi hasil. Dia bilang ini bagi hasil. Yusamuna bi ismihi. Memberikan nama dengan yang bukan namanya. Dan ini juga khilah Yahudi. Ini kelakuan Yahudi. Ketika Yahudi dilarang oleh Allah. Lewat lisan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dilarang mencari ikan di hari Sabtu. Maka mereka tidak mencari ikan di hari Sabtu. Mereka pasang jala di Jumat sore. Hari Sabtu mereka tidak melakukan apa-apa. Minggu pagi, ahad pagi, jala diambil. Apa ini? Hilah. Ketika Allah haramkan babi kepada Bani Israel, mereka tidak makan babi. Mereka tidak makan babi, tapi nernak babi. Ini hilah Bani Israel. Maka jangan sampai kelakuan Bani Israel kita ikuti oleh kaum muslimin. Di mana yang jelas-jelas bunga, yang jelas-jelas riba, dikatakan bagi hasil yusammu Nabi ghairi ismihi memberikan nama dengan yang bukan namanya khilah agar uh, agar tidak kelihatan dua harga maka uh, apa uh, barang tersebut ditunjuk oleh si calon pembeli kemudian dibayar oleh saya misalnya lalu si pembeli nyicil ke saya ini bagian dari hilah saya naikkan harganya ini bagian dari hilah Ya, saya ingin mendapatkan untung dengan cara diangsur. Dan ini jelas terkena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Wala tabi ma laysa indak." Jangan menjual sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Padahal mobil itu, barang itu ada di orang lain, ada di dealer dan seterusnya. Kenapa saya transaksi kepada si fulan? Saya tidak membeli dulu. Ini bagian dari kilah Yahudi waliyadu billah. Yang kedua, syahwat memegang ekor-ekor sapi apa yang dimaksud sibuk dengan peternakan bangga dengan pertanian lalu wataraktumul jihad kalian tinggalkan jihad sibuk dengan dunia yang mereka anggap halal padahal haram lalu wataraktumul jihad kalian meninggalkan jihad apa ancaman Allah apa yang difirmankan oleh Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaikum dullan. Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian hina sebagaimana lihat kaum muslimin hari ini hina di mata orang Amerika di mata orang Jepang di mata orang-orang kufar Hari ini kaum muslimin terlihat hina. Siapa yang kelaparan, siapa yang miskin, siapa yang porak-poranda, siapa yang saling membenci antara penguasa dengan rakyat. Kaum muslimin, bahkan di negeri-negeri Arab, waliyadubillah, Keadaan terburuk adalah keadaan ketika rakyat benci kepada penguasa, penguasa benci kepada rakyat, saling membunuh. Ini keadaan yang sangat buruk, buruk sekali. Melanda siapa? Melanda kaum muslimin. Sallallahu alaikum dullan. Allah timpakan kepada kalian kehinaan. Allah tidak angkat kehinaan itu sampai lihat ini dicatat besar-besar oleh Syahalbani rahimahullah. Ditulis dengan tinta emas mestinya. Apa kata Nabi? hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian kembali kepada agama kalian yang benar maka resepnya cara satu-satunya jalan satu-satunya agar kaum muslimin lepas dari kehinaan ini kembali jaya sebagaimana yang ada di zaman Umar bin Khattab Umar bin Abdul Aziz di bawah superpower dunia Romawi dan Persia si kafir itu tunduk di telapak kaki kaum muslimin Cara satu-satunya apa? Hatta tarji'u ila dinikum. Kembali kepada agama yang benar. Jangan berlarut-larut dengan syahwat dan subhat lebih. Subhat lebih berbahaya dari syahwat. Setan iblis lebih menyukai uh, subhat daripada syahwat. Waliyadu billah. Ini jalan satu-satunya. Jika ini dilakukan, Kembali kepada agama yang kemar, agama yang benar, agama yang mana? Agama yang pernah ada di zaman Rasul dan para sahabat cara beragamanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha dan seterusnya. Ini satu-satunya agama yang benar dan dengan agama yang benar ini kaum muslimin dijanjikan mengalahkan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi bertekuk lutut, orang-orang Yahudi lari tunggang langgang dari kejaran kaum muslimin. Mereka sembunyi di balik batu, mereka sembunyi di balik pohon. Saking takutnya dari kejaran kaum muslimin dan pohon-pohon berbicara membela kaum muslimin mengatakan ya muslim warai yahud faqtulhu wahai muslim ini Yahudi di belakangku bunuhlah apa kata Nabi? Ketika beliau menubuatkan, meramalkan ini semua, apa kata Nabi? Satu qatilun al-Yahud. Kalian, kalian akan menghabisi, membantai orang Yahudi. Kalian Padahal kalian di sini siapa? Yang diajak bicara oleh Nabi siapa? Tentu para sahabat. Tentu para sahabat. Padahal kita tahu nanti munculnya Dajjal yang diikuti oleh uh, Al-Yahud, Khawarij. Entah berapa ribu tahun setelah para sahabat habis. Tapi kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalian, para sahabatku, akan membantai orang-orang Yahudi. Padahal ketika orang-orang Yahudi dibantai oleh kaum muslimin, pohon gorkot dan seterusnya, sudah tidak ada para sahabat lagi. Tetapi kenapa Nabi mengatakan kalian para sahabatku? Ini jawab oleh para imah, ini dicatat oleh para imah. Ini rahasia luar biasa bahwa yang bisa mengalahkan Yahudi hanya kaum muslimin yang sama dengan para sahabat yang sama dengan para sahabat. Sama apanya, pakaiannya tentu bukan. Kendaraannya, teknologinya tentu bukan. Sama apanya? Sama cara sholatnya. Sama cara zikir wiridnya. Apakah para sahabat zikir wirid berjamaah? Sama cara manasik hajinya. Apakah para sahabat tangan 8 langsung ke, Arafah? Apakah tarbiyah dulu? Apakah para sahabat ketika di Arafah? Ketika dari Arafah ke Musdalifah? Tengah malam langsung ke Mina melempar jumrah? Apa sampai subuh? Ikuti para sahabat. Dan yang terbesar apa? Akidah para sahabat. Kita harus sama dengan sahabat yang terbesar apa? Akidah. Apa kata para sahabat tentang Allah? Apa keyakinan para sahabat tentang Allah? Apakah para sahabat mengatakan Allah ada di mana-mana? Apakah para sahabat mengatakan Allah ada di hati kita? Apakah para sahabat mengatakan Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan? Dan itu berdebaran di Al-Quran dan Sunnah. Allah, Kedua tangan Allah, wajah Allah, telapak kaki Allah. Itu bertebaran di Al-Quran dan Sunnah. Dan ini keyakinan para sahabat. Tidak ada jalan lain. Ini jalan terbesar. Bahwa akidah kita harus sama dengan akidah para sahabat baru kita akan bisa memenangkan, mengalahkan al-Yahud Anatul Lihat hari ini. Tersenyum orang-orang Yahudi, tertawa, terbahak-bahak, melihat kaum muslimin saling berperang sendiri. Lihat, saling berperang sendiri karena manhat yang berbeda, tidak faham terhadap agamanya. Dan tidak kefahaman itu dianggap sebuah kebaikan, menuntut hak, demokrasi, menentang penguasa dolim, Padahal ini semua salah. Ini semua keliru. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. As-sam'u wa ta'atu alal mar'il muslim. Wajib bagi kita seluruh rakyat muslim. Taat kepada penguasa. Malam yu'mar bimaksiatin. Selagi tidak disuruh maksiat. Apakah uh, Presiden Khadafi Husni Mubarak nyuruh mereka rakyat berzina? Menyuruh rakyat meninggalkan sholat? menyuruh rakyat minum khamar, kalau itu yang disuruh, tentu tidak boleh sami'na wa ta'na. Tapi sekedar dolim, korup, bahkan sabda Nabi berhati setan. Kayak apa buruknya? Berhati setan. Tapi dia pemimpin kita, dia masih salat. Sami'na wa ata'na wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Boleh digulingkan. Boleh digulingkan ketika sudah tidak salat. Betulkah mereka sudah tidak sholat? Padahal kita lihat mereka sholat, mereka baca Al-Quran. Ini ketidakfahaman melanda kaum muslimin atas nama demokrasi. Di mana? Di negeri-negeri Arab. Mereka fasih berbahasa Arab. Tapi tidak faham manhaj. Manhaj Islam, manhaj Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa wajib bagi kita taat kepada penguasa selagi masih sholat. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته